بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب أحمده على ما منحنا من فضله ووهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هزم الأحزاب وغلب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه الله وانتخب صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان ما أشرق النجم وغرب وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Ya Allah Kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Yang mendekatkan diri kami kepadamu dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat yang menjauhkan kami darimu Allahumma amin Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun anda berada Cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Selalu terlimpahkan kepada anda semuanya Kapanpun dan dimanapun anda berada Insyaallah pada malam hari ini kita masih melanjutkan kajian uh, eh, Ambia Ambiya, kisah-kisah para nabi. Dan hari ini atau malam ini adalah bagian ketiga dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang lalu telah dikisahkan bahwasanya istri Al-Aziz mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat serong. Kemudian sampai akhirnya Nabi Yusuf menolaknya lalu lari untuk keluar dari uh, kamar tersebut. Ternyata istri Al-Aziz uh, <clears throat> memegang bagian belakang baju gamis Nabi Yusuf sehingga robek. Kemudian ada seorang saksi yang menyaksikan hal itu. Nabi Yusuf sempat difitnah, tapi alhamdulillah terbukti bahwa bajunya itu robek di belakang, berarti Nabi Yusuf itu lari, kemudian istri Al-Aziz yang mengejar dan menarik baju gamisnya dari belakang, Yusuf yang jujur dan istri Al-Aziz yang berdusta saat itu. <clears throat> Kemudian para pendengar setia radio dakwah Islamiyah dimanapun anda berada, cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Eh, setelah kejadian itu, para wanita-wanita di kota tersebut, eh, ya sebagaimana biasa, menyebarkan berita itu ya, berdesas-desus, eh, berkasak kusuk, mereka mengatakan, wah ini bagaimana ini? Istri Al-Aziz, istri uh, menteri atau Raja Mesir, itu menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya, untuk diajak berselingkuh. Wah, sungguh itu cintanya sudah sangat mendalam. Qad syaghafaha hubba. Cintanya sangat mendalam. Dalam bahasa Arab cinta itu ada beberapa tingkatan ya. Di antaranya adalah syaghaf. Syaghof itu adalah cinta yang sangat mendalam. Ah, sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Wah ini bagaimana ini istrinya menteri atau bahkan istrinya raja. Masa mengajak berselingkuh uh, budaknya, uh, ah, pujangnya. Ini gimana? Gak benar ini dia tersesat. Akhirnya ternyata istri Al-Aziz yang dikenal dengan nama Zulaiha itu mendengar mendengar eh, berita-berita di luar bahwa dia sedang dibicarakan oleh para wanita. Mereka bicara begini, begitu dan macam-macam. Akhirnya Zulaiha itu tidak kehabisan akal, dia pandai, dia cerdas. Wanita-wanita negeri itu diundang. Diundang semuanya, datang ke tempatnya. Kemudian mereka disediakan tempat duduk, Kemudian masing-masing mereka diberi pisau untuk memotong makanan-makanan jamuan di sana. Mungkin memotong roti atau buah-buahan. Ya, masing-masing dapat tempat duduk yang nyaman, yang enak dan diberi pisau untuk memotong eh, jamuan-jamuan uh, yang telah dihidangkan. Kemudian ketika para wanita sedang sibuk memotong uh, jamuan itu entah memotong roti atau buah-buahan. Kemudian Zulaiha ini istri Al-Aziz mengatakan kepada Yusuf, "Hai hey Yusuf, ukhruj alihin, keluarlah. <clears throat> Tampakkan dirimu kepada mereka. Kamu keluar saja kepada mereka." Akhirnya Nabi Yusuf keluar. Wah, Nabi Yusuf gantengnya bukan main, Masya Allah. Gantengnya luar biasa. Jadi, Masya Allah ya. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Tatkala wanita-wanita itu melihat Yusuf, mereka kagum kepada keelokan rupanya dan mereka memotong jari tangannya. Subhanallah. Melihat Nabi Yusuf terkesima mereka, akhirnya mereka lupa supaya yang dipotong bukan uh, bukan makanannya, yang dimotong malah tangannya, jari-jarinya dipotong, nggak terasa. Ini karena mereka melihat Nabi Yusuf ya, ganteng sekali. Sampai-sampai mereka mengatakan, "Hasya lillahi ma hada basyara in hada illa malakun karim." Wah, Masya Allah, ini ganteng sekali anak ini. Maha sempurna Allah. Ini bukan manusia ini. Ini malaikat ini, malaikat yang mulia. Sangat gantengnya ya. Masya Allah, kayak siapa ini ya. Kemudian ah, sekarang istri Al-Aziz Zulaiha mengatakan ah, kamu aja baru lihat satu kali sudah kamu potong sendiri tanganmu. Bagaimana dengan aku? Aku ini ketemu dia tiap hari. Mana tahan? Istilahnya seperti itu ya. Kamu mencaci maki aku, nyalakan aku. Kamu baru lihat sekali aja sudah kamu potong tanganmu sendiri. Makanya kamu jangan nyalakan aku ya, wajar kalau aku senang sama dia. Wong dia memang sudah ganteng, akhlaknya baik. Siapa yang nggak senang sama dia? Ya. Jadi itu istilahnya uh, eh, Zulaiha itu ingin mencari pembenaran atas perbuatannya ya. Sebenarnya ya dia salah, dia salah. Cuman dia ingin mengatakan saya adalah manusia biasa. Kamu aja juga begitu. Baru lihat satu kali aja tanganmu kamu potong sendiri. Bagaimana dengan aku? Jadi tolong jangan dipojokkan aku. Ya doakan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosaku. Aku manusia biasa, punya nafsu, punya cinta, dan semisalnya. Ya itulah manusia. Tidak ada manusia yang suci. Dan orang yang paling baik itu adalah orang yang kalau berbuat dosa, dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia segera sadar dia istighfar, minta ampun, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yusuf itu uh, sempat diancam ya, diancam kalau kamu tidak mau mentaati perintahku, aku akan penjara kamu. Aku akan memenjarakan kamu dan kamu akan uh, termasuk golongan orang-orang yang hina. Nabi Yusuf diancam begitu. Nabi Yusuf nggak takut, beliau malah berdoa kepada Allah. Beliau malah berdoa, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Nabi Yusuf berdoa, berdoa ya. Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Ajakan para wanita itu. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Subhanallah. Nabi Yusuf berdoa, daripada aku terfitnah oleh perempuan, lebih baik aku masuk penjara saja mencari keamanan di sana. Lebih aman di dalam penjara, aman dari fitnah para wanita. Fitnah Laki-laki tergoda oleh wanita, wanita tergoda oleh laki-laki. Itu sunnatullah, sunnatullah. Cuman kita harus berusaha untuk berada di jalur yang syar'i, yang benar, nggak boleh nyimpang. Godaannya berat. Nabi Yusuf aja berdoa, Ya Allah, kalau engkau tidak menyelamatkan aku, Ya Allah, aku akan cenderung memenuhi keinginan mereka. Aku cenderung nanti untuk melayani mereka. Subhanallah, godaan luar biasa, godaan luar biasa. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan godaan yang paling berat bagi seorang laki-laki itu adalah fitnatud dunia, wa fitnatun nisa, fitnah dunia dan fitnah perempuan. Nah, kalau perempuan ya fitnah dunia dan fitnah laki-laki sama. Subhanallah, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Tapi cinta itu diusahakan cinta yang benar yang sesuai dengan koridor syar'i, bukan yang melanggar. Akhirnya eh, kemudian juga di sini kita lihat eh, Nabi Yusuf itu berdoa ya, berdoa. Doa itu penting, jangan tinggalkan doa. Kita tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala kalau Allah tidak menolong kita, kita akan binasa, akan disia-siakan dan kita uh, tidak ada artinya lagi. Doa terus dalam kondisi apapun doa, suka duka doa, pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa, terus doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita berdoa untuk menyelamatkan agama kita agar kita terhindar dari fitnah, fitnah dunia dan semua fitnah yang bisa merusak agama kita. Lalu doa Nabi Yusuf dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menghindarkan Nabi Yusuf dari tipu daya para wanita. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah maha mendengar, jangan khawatir anda doa didengar Allah. Allah maha mengetahui, jangan khawatir Allah tahu keadaan anda. Seperti apapun keadaan Anda, Allah tahu. Anda dianiaya, Allah tahu. Subhanallah, Masya Allah. Akhirnya masuklah beliau ke dalam penjara. Jadi ceritanya ini panjang ya, masuk penjara dulu. Perjalanan Nabi Yusuf ini panjang, masuk penjara dulu. Dan ternyata di dalam penjara beliau ketemu dengan dua orang pemuda di sana. Dua orang pemuda itu mimpi mimpi karena dua orang pemuda itu melihat Nabi Yusuf adalah orang yang orang yang baik, yang baik, orang yang pandai menakwilkan mimpi. Entah mereka mungkin tahu dari uh, keadaan Nabi Yusuf ya selama berteman dengan mereka, selama kumpul mereka di penjara. Nabi Yusuf ini kok pintar. Kalau ada orang uh, bermimpi bisa menakwilkan, ya diberi oleh Allah ilmu takwil mimpi. Akhirnya kedua orang pemuda dalam penjara itu mimpi lalu tanya kepada Nabi Yusuf. Yang satu mengatakan ini arani a'siru khamra. Aku mimpi memeras anggur. Aku mimpi memeras anggur. Yang satunya lagi mengatakan ini arani ahmilu fawqa ra'si khubzan kulut tayru minhu. Aku mimpi membawa roti di atas kepalaku sebagiannya dimakan oleh burung. Jadi roti di atas kepalanya sebagiannya dimakan oleh burung. Wahai oh, oh, Yusuf, tolong. Apa artinya mimpi itu? Kamu kan orang baik, orang pandai. Kami yakin Anda tahu artinya. Subhanallah, Nabi Yusuf mengatakan bahwa ya, aku bisa menakwilkan mimpimu itu. Karena aku oleh Allah diberi ilmu takwil mimpi. Ilmu takwil mimpi. Yang mana sudah kita bahas ya panjang lebar masalah mimpi ini di awal-awal kisah Nabi Yusuf. Ketika beliau bermimpi melihat uh, bintang, matahari dan bulan, semua sujud kepada beliau. Sudah kita bahas panjang lebar masalah mimpi itu. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam sebelum menyampaikan takwil mimpi itu, beliau mempergunakan kesempatan ini untuk berdakwah. Nah, di sini ada di sini ada faedah ya, faedah. Artinya kita jangan me, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk berdakwah. Begitu ada kesempatan dakwah, jangan disia-siakan. Sampaikan dakwah, sampaikan dakwah. Dan tentu dakwah yang disampaikan nomor satu prioritas itu adalah dakwah tauhid, tauhid, mengajak orang untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dipergunakan kesempatan ini oleh Nabi Yusuf. Aku meninggalkan ajaran kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kafir kepada akhirat. Aku mengikuti agama nenek moyangku yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Aku ikuti agama mereka. Aku tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini adalah karunia Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah, tidak menyekutukannya. Nabi Yusuf mengajak kedua uh, kedua penghuni penjara itu ya untuk bertauhid kepada Allah. Aarbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah Tuhan yang macam-macam itu baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Buat apa kamu nyembah Tuhan-Tuhan yang banyak? Tuhan-Tuhan yang kamu buat sendiri, dibuat oleh nenek moyangmu sendiri. Tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Syirik menyekutukan Allah, tinggalkan semuanya itu. Kamu sembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu sembah Allah. Inil hukmu illa lillah. Al-amara alla ta'budu illa iyyah. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia Allah telah memerintahkan kamu agar kamu tidak menyembah selain Allah. La ilaha illallah dakwah. Nah, ini penting ya. Kita lihat di sini Nabi Yusuf alaihi salam tidak menyia-nyiakan kesempatan berdakwah dan kita lihat prioritas utama dalam dakwah yang nomor satu dalam dakwah itu adalah tauhid. Itu adalah dakwahnya para nabi diajak menuju Allah saja, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Mari kita lihat masyarakat kita. Kesyirikan masih banyak di sana sini. Orang itu walaupun ibadahnya banyak, rajin tahajud, rajin puasa sunnah, zuhud, tapi dia syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya dia enggak diampuni oleh Allah. Dia eh, amalnya hapus semuanya, sia-sia. Sia-sia amalnya hapus. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja oleh Allah pernah uh, ditegur la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin kalau kamu syirik amalmu hapus semuanya dan kamu termasuk orang-orang yang merugi itu ada di dalam surat Az-Zumar kalau orang itu syirik, amalnya hapus semuanya, sia-sia. Capek, tidak ada faedahnya. Kemudian setelah beliau eh, berdakwah tauhid, barulah beliau menceritakan takwil daripada mimpi itu. Kata beliau, "Amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra." Salah seorang di antara kamu berdua itu nanti akan keluar dari penjara dan dia akan memberi minum tuannya dengan homer, Ya, dia menjadi tukang peras anggur. Jadi nanti kamu keluar ya dan kamu akan jadi tukang pemeras anggur milik raja nanti. Meras homer milik raja. Adapun yang satunya lagi maka kamu nanti akan disalib. Ya, dihukum mati kamu nanti disalib. Lalu burung memakan sebagian dari kepalamu. Ya, disalib ya, artinya digantung lalu kepalanya dipatok oleh burung sampai mati. Sudah terjadi sesuai yang dikatakan oleh Nabi Yusuf. Terjadi sesuai dengan yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf daripada mimpi itu. Kemudian Nabi Yusuf berpesan, berpesan kepada orang yang bakal selamat itu ya, yang menjadi tukang uh, pemeras anggur uh, milik raja, beliau berpesan, Udhukurni 'inda rabbik." terangkanlah kepadaku, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Jadi maksudnya jangan lupa nanti kalau kamu keluar, kamu ingatkan raja ya bahwa saya tidak salah apa-apa supaya saya dikeluarkan dari penjara. Saya tidak salah apa-apa supaya saya dikeluarkan dari penjara karena tujuan masuk penjara sudah selesai, sudah aman daripada fitnah para wanita. Tentu seseorang kepingin keluar dari penjara ya. tidak ada orang senang di dalam penjara terus. Itu beliau ingin masuk penjara kan untuk menyelamatkan diri saat itu saja. Jadi beliau mengatakan nanti kalau kamu keluar jangan lupa ingatkan uh, Pak Raja tentang aku ya supaya aku dikeluarkan aku tidak salah. Ternyata subhanallah fa'ansahu syaitanu dzikrarabbih. Ternyata orang itu dijadikan lupa oleh setan. Lupa. Ketika keluar, sangi senengnya ya, orang keluar dari penjara seneng, dah lupa dengan teman-temannya ketika dia dari ketika berada di penjara. Lupa dengan Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf tetap berada di dalam penjara sampai beberapa tahun. Beberapa tahun. Disebutkan dalam sebagian riwayat itu tujuh tahun. Tujuh tahun dalam penjara. Masya Allah. Nabi loh beliau ini. Nabi tujuh tahun. Karena itu perjalanan hidup ini panjang. Kita jangan terburu-buru mengambil keputusan, jangan keburu-buru mengambil kesimpulan. Ya. Karena perjalanan masih panjang ini, masih panjang. Nabi Yusuf tujuh tahun di penjara. Perjalanan panjang, tujuh tahun itu bukan waktu yang bukan waktu yang singkat, lama sekali. Subhanallah, kita nggak bisa bayangkan. Di penjara tujuh tahun Nabi. Subhanallah. Kemudian di situ ada kata-kata faansa husyaiton dibuat lupa oleh setan. Di sini ada faedah ya. Jadi memang ada kalanya setan itu membuat orang lupa. Lupa. Orang ketika sholat, ya lupa. Rokaatnya ini dua atau tiga. Itu, itu setan itu. Bahkan ada orang yang sudah apal ya Al-Quran. Oh, sudah apal satu surat. Apal dibaca di luar sholat eh, seribu kali apal dia. Begitu masuk dalam sholat, baca itu lupa. Subhanallah. Itu dibuat lupa oleh setan. Namanya itu fa'ansahus syaitan. Dibuat lupa oleh setan. Subhanallah. Kemudian kalau orang lupa lupa ya, mungkin dia pernah hafal Quran, hafal surat tertentu lalu lupa, maka dia ketika mengatakan jangan mengatakan aku lupa, tapi dia mengatakan unsitu, aku dibuat lupa oleh setan, dibuat lupa oleh setan. Jadi bukan kita menyepelekan Al-Qur'an, bukan kita e, meremehkan Al-Qur'an, tapi e, kita digoda oleh setan sehingga kita jadi lupa. Kemudian subhanallah akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai rencana. Dan rencana Allah itu pasti terjadi. Waktu itu sang raja mimpi. Raja mimpi. al maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf. وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات Rajanya berkata ya kepada pemuka-pemuka kaumnya, tokoh-tokohnya, terutama kepada para juru takwil mimpi di kerajaan itu. Hai kalian semuanya, aku mimpi. Mimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus. Dan juga aku melihat dalam mimpi itu tujuh bulir gandum yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering. Ayo terangkan kepadaku apa artinya itu. Apa artinya? Kalau memang kamu ahli menakwilkan mimpi, ahli mentakbirkan mimpi, mana ceritakan kepadaku apa artinya. Jadi ini mimpinya ya. Mimpinya itu melihat tujuh ekor sapi betina gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina kurus-kurus. Jadi yang kurus makan yang gemuk. Kemudian juga melihat tujuh bulir gandum warnanya hijau. Yang hijau ya subur. Dan tujuh bulir yang lainnya kering. Ya, kering ya, udah kering, nggak subur. Kemudian ternyata semua ahli takwil mimpi, para pemuka di kerajaan itu mengatakan adghathu ahlam. Itu mimpi kosong itu, tidak ada artinya itu, hei Pak Raja. Itu kembangannya tidur saja itu. Tidak ada artinya. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Dan kami sekali-kali tidak tahu mentakbirkan eh, mimpi-mimpi uh, mimpi -mimpi model gitu. Wah, ini menunjukkan kebodohan mereka ya. Jadi Allah itu subhanahu wa ta'ala kalau ingin ya mengangkat seseorang. Maka biasanya ditunjukkan dulu kelemahan yang lainnya. Begitu tampak kelemahan yang lainnya. Maka akan tampaklah kehebatan yang lainnya pula. Di sini Allah hendak menampakkan kehebatan Nabi Yusuf. Maka Allah menunjukkan dulu kelemahan semua pemuka-pemuka di kerajaan semuanya lemah, semuanya nggak mampu, semuanya merasa bodoh dalam masalah ini, maka tampillah Yusuf ternyata mengalahkan mereka semuanya. Itu rencana Allah. Rencana Allah itu rapi dan pasti terjadi. Subhanallah setelah kejadian ini semua ahli takwil mimpi di kerajaan tidak bisa menakwilkan mimpi itu barulah uh, penghuni penjara yang keluar itu baru ingat. Yang menjadi pemeras anggur ingat Oh, saya kan punya teman di penjara itu, Yusuf itu. Iya, dia itu kan ahli menakwilkan mimpi. Iya, iya, iya, iya. Akhirnya dia bilang kepada raja, "Hei Pak Raja, aku tahu ada satu orang yang bisa menakwilkan mimpi Anda. Tolong kirimkan aku kepada orang itu, dia di penjara. Biar aku mau ke penjara dulu, nemui orang itu, aku akan panggil orang itu." supaya dia bisa menakwilkan mimpimu. Dia pinter, dia pandai masalah ini. Sudah berangkat. Uh, juru peras komernya raja itu berangkat ke, ke penjara. Uh, kemudian di sini kita ada faedah lagi ya, satu faedah ya. Orang di penjara belum tentu salah loh ya. Orang di penjara belum tentu salah. Nabi Yusuf ini di penjara nggak salah. Belum tentu salah. Ini pengadilan manusia ya, pengadilan manusia itu ada bohongnya, ada penipuannya. Ya, ya benar lah, tidak benar. Orang di penjara belum tentu salah. Tapi kalau orang masuk neraka pasti salah. Pengadilan Allah itu tidak mungkin keliru. Nah, itu penting. Nabi Yusuf itu di penjara tapi tidak salah. Kemudian pelayan itu datang menemui Nabi Yusuf. Hei Yusuf, Hai Yusuf, ayuhas siddiq. Hai Yusuf yang amat sangat dipercaya, yang jujur sekali. Beri kami fatwa, takwil mimpi. Yaitu tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan. Tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus. Kemudian juga tujuh bulir gandum yang hijau. Ada juga tujuh yang lainnya kering. Apa takwilnya? Saya akan uh, mengatakan kepada raja takwil yang Anda terangkan ini? Apa? Nabi Yusuf mengatakan, oh takwilnya itu. Ya, saya insya Allah ngerti. Karena Allah memberi ilmu kepada saya, ilmu takwil mimpi. Yaitu, tazra'una sab'a sinina da'aba. Itu artinya supaya kamu bertanam tujuh tahun lamanya sebagaimana biasa. Jadi tujuh tahun kamu bercocok tanam seperti biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di bolirnya kecuali sedikit untuk dimakan. Ya. Jangan dilepaskan istilahnya kalau padi itu damennya ya. Jangan dilepaskan supaya dia tahan lama. Jadi istilahnya kamu harus ngirit ya. Gandum itu setelah dipanen jangan dilepaskan damennya ya. Disimpan saja. Yang mau dimakan, yang mau dijual tidak apa-apa dibersihkan dari dari dari ya, damennya itu. Ini tujuannya disimpan, penyimpanan. Istilahnya itu kayak bulog ya, kayak bulog itu ya, simpan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit. Musim paceklik. Yaitu yang nanti akan menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi itu. Jadi yang kamu simpan itu kemarin-kemarin Nah, ketika tujuh tahun musim paceklik dikeluarkan. Keluarkan itu dengan uh, dengan pengiritan, untuk ngirit ya. Ini menunjukkan Nabi Yusuf itu pinter ya, pinter mengelola mengelola uh, apa manajemen ya, masalah bulog lah, masalah bulog. Kapan harus beras itu dikeluarkan, kapan harus beras itu ditahan untuk kemaslahatan rakyat, rakyat ya, dari rakyat untuk rakyat, bukan untuk penguasa. Kemudian setelah itu datang tujuh tahun manusia diberi hujan yang cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Masya Allah. Kemudian orang itu datang kepada raja, pelayan itu kepada raja cerita. Yusuf cerita begini takwil mimpinya. Raja percaya. Waduh betul itu. Betul. Masya Allah pintar anak itu. Tolong kamu panggil anak itu supaya datang menemui saya. Panggil, keluar dari penjara, suruh keluar dari penjara. Ternyata begitu Nabi Yusuf disuruh keluar dari penjara, beliau ingin supaya namanya direhabilitasi. Beliau mengatakan, namaku harus direhabilitasi dulu karena aku masuk penjara tidak ada salahnya. Tolong yang dulu saya difitnah, katanya saya ngajak serong istri Al-Aziz diluruskan bahwa saya bersih. Saya akan keluar dari penjara kalau nama saya telah dibersihkan. Akhirnya benar, dibersihkan nama beliau, direhabilitasi sehingga tampaklah kebenaran, perempuan itu ngaku bersalah dan Nabi Yusuf adalah nabi yang jujur, yang benar dan tidak pernah berkhianat. Di sini ada faedah faedahnya itu bahwasanya orang yang e, meminta agar namanya direhabilitasi itu tidak apa-apa. Bahkan itu adalah syar'i. Ada seseorang namanya dijelek-jelekan ya, pembunuhan karakter. Dijelekkan, dilecehkan, disebarkan opini-opini buruk. Lalu dia meminta kepada pihak-pihak itu tolong bersihkan nama saya. Kalian telah merusak nama saya. Itu betul tidak apa-apa. Itu bukan berarti tidak rela kepada takdir. Nah, ini adalah hak seseorang. Dia meminta agar namanya direhabilitasi. Nabi Yusuf begitu. Tolong saya keluar dari penjara dan nama saya direhabilitasi. Aku tidak salah. Yang salah adalah perempuan. Alhamdulillah akhirnya tampaklah kebenaran itu. Dan beliau termasuk orang-orang yang jujur, yang benar, yang tidak pernah berkhianat. Dan beliau sempat mengucapkan, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Nabi Yusuf mengatakan, itulah nafsu. Namanya nafsu itu menyuruh orang untuk berbuat jahat, berbuat buruk. Kita melihat nafsu dalam Al-Quran itu ada tiga macam. Tiga macam nafsu. Di sini disebutkan an-nafsul ammarah bisu. Nafsu yang selalu menyuruh untuk berbuat jahat. Lalu yang lebih tinggi daripadanya lebih baik an-nafsul lawamah. Yang ada di surat Al-Qiyamah ayat 2. Nafsu yang selalu mencela. Jiwa seorang mukmin, dia mencela dirinya. Kalau dia berbuat baik, dia cela dirinya. Kenapa kamu berbuat baik sedikit? Kenapa tidak banyak perbuatan baikmu? Kalau dia berbuat jahat, dia celah dirinya. Kenapa kamu berbuat jahat, tidak berbuat baik? An-nafsul lawamah namanya. Kemudian yang ketiga yang paling tinggi adalah An-nafsul mutmainnah. Ini di akhir surat Al-Fajr. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان الله ما شاء الله luar biasa ini Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang damai. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang damai. Ya ayyatu nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan rela, diridhoi dan kamu juga ridho. Allah ridho kepadamu dan kamu ridho kepada Allah. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah ke dalam syurgaku. Masya Allah. Alangkah senangnya kalau jiwa kita adalah nafsul mutmainnah. Masya Allah. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf dijadikan orang dekatnya raja. Jadikan orang dekatnya raja. Dan beliau, raja mengatakan, وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ Ya, dijadikan orang dekatnya raja dan beliau dijadikan orang yang mempunyai kedudukan tinggi dan dipercaya. Masya Allah. Inilah hasilnya orang yang sabar dan berbuat baik. Akhirnya menang. Kemudian Nabi Yusuf e, menawarkan dirinya untuk menempati jabatan tertentu. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidun alim. Itu di ayat nomor ke 55. Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Ya, ayat 55. <clears throat> Kita lihat di sini Nabi Yusuf mempromosikan dirinya untuk menempati jabatan tertentu. Dan di sini para ulama mengatakan boleh dilakukan. Kita boleh mempromosikan diri kita untuk menempati jabatan tertentu boleh. Dengan beberapa catatan. Catatan yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita ikhlas karena Allah. Yang kedua, kita uh, memang selayaknya menempati jabatan itu dan kita mampu. Yang mana kalau jabatan itu dipegang oleh orang lain akan diselewengkan, disalahgunakan. Sehingga kita harus maju untuk mendapatkan jabatan itu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah untuk kemaslahatan rakyat. Kemaslahatan rakyat, kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan pribadi. Itu yang dilakukan Nabi Yusuf. Jadi beliau mempromosikan dirinya ya. Beliau mengatakan ini hafidun alim. Aku ini adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Ini promosi ya. Tapi jujur, benar, bukan bohong ya. Jadi beliau tidak mengada-ada, tapi memang beliau seperti itu, jujur. Jadi kalau orang mau mempromosikan diri harus jujur, jangan mengada-ada. Yang dia nggak punya, dia bilang punya. Jangan bohong namanya itu. Jadi apa adanya. Kemudian beliau uh, setelah mempromosikan dirinya, beliau minta jabatan, "Ij'alni ala khazainil ard." Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Karena memang beliau merasa beliau layak mendapat jabatan itu, beliau mampu. Kalau dipegang orang lain akan disalahgunakan. Nah, jadi di sini maksudnya boleh ya minta jabatan, mempromosikan diri dengan catatan yang telah disebutkan tadi. Nah, kalau untuk kalau enggak ikhlas ya apalagi untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, ya tentu enggak boleh, haram minta jabatan itu, apalagi dia enggak layak menjabat nggak ada ilmunya. Eh, apalagi ada orang yang lebih layak dari dia. Yang mestinya dia nggak maju, nggak tampil. Biarkan dia yang tampil, dia yang layak. Nah, itu nggak boleh semuanya haram. Yang mana kebanyakan sekarang terjadi seperti itu. Seperti itu. Yang dipikirkan adalah kepentingan pribadi, kantongnya sendiri, kelompoknya, golongannya. Dia nggak layak. Ada orang yang lebih layak dari dia, tapi dia nggak tahu diri. nggak mikir rakyat, nggak mikir umat. Subhanallah itu yang terjadi sekarang. Itu hukumnya haram. Dan itu akan menjadi penyesalan hari kiamat nanti. Jabatan itu tidak gampang. Amanat. Amanat. Ditanya oleh Allah kiamat nanti. Kamu diberi amanat. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun. An ra'iyatih. Kamu semua adalah pemimpin. Dan kamu akan ditanya tentang yang kamu pimpin. Ditanya kamu. Kamu duduk di sana DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 kamu duduk di DPR mana? Yang kamu lakukan apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu ikhlas? Apakah untuk kepentingan pribadi? Ataukah kamu ngurusi rakyat atau tidak? Yang bisa kamu lakukan apa di sana? Kamu layak enggak duduk di situ? Ada orang yang lebih layak dari kamu. Mestinya bukan kamu yang di sana. Subhanallah. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari fitnah dunia. Fitnah dunia. Sekarang ini orang sudah tidak mikir akhirat lagi. Nggak ada mikir akhirat itu. yang penting maunya saya jadi enak duduk dapat uang, dapat mobil, dapat rumah, santai aja sudah. Itu hisab, hisab, halaluhu hisab. Halaluhu hisab waharamuhu haramuhu adab. Itu hari kiamat nanti. Yang halal dihisab, yang haram diadab. Satu rupiah dihisab nanti min ainak tasabahu wa fima dari mana kamu dapat itu? Kemana kamu keluarkan? Apakah anda rela masuk neraka? Diberi uang satu triliun, tapi masuk neraka. Mau tidak anda? Kamu saya kasih uang satu triliun, tapi masuk neraka. Mau tidak? Orang sekarang mau, mau. Yang penting hotel triliun. Neraka anak urusan nanti, yang penting sekarang. Daripada susah. Allahu Akbar, Allah. Dunia berapa lama kita? 60 tahun, 70 tahun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu perjalanan panjang abadal abidin khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Ahli syurga di syurga kekal selama-lamanya. Ahli neraka di neraka kekal selama-lamanya tanpa batas. Ya itulah Nabi Yusuf oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya diberi jabatan yang tinggi diberi kekuasaan yang penuh, diberi kedudukan dan itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat sesuai dengan kehendaknya, Allah menjatuhkan sesuai dengan kehendaknya. Marilah kita mohon rahmat Allah yang perlu kita perhatikan, jangan sampai lupa. Kenapa Nabi Yusuf diangkat oleh Allah menjadi orang yang mempunyai kedudukan, yang berkuasa, yang terhormat. Kenapa? Rahasianya ada di ayat nomor 56. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Dan kami tidak akan menyia pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi berbuat baik. Berbuat baik dulu, eh, kemudian oleh Allah diberikan ganjarannya. Jangan lupa. Kita berbuat baik oleh Allah diberi balasan kebaikan. Di dunia ada balasannya, di akhirat ada balasannya, cepat atau lambat. Demikian pula orang berbuat buruk ada balasannya. Di dunia ada balasannya, di akhirat ada balasannya, cepat atau lambat. Kemudian oleh Allah dikatakan, "Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun." Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Hubungannya apa dengan sebelumnya? Hubungannya, ya, munasabahnya ya. Nabi Yusuf itu kan diangkat menjadi uh, orang yang berkuasa, berkedudukan, yang terhormat. Itu di dunia. Lalu oleh Allah ditegaskan, orang yang beriman dan bertakwa di akhirat mendapatkan yang lebih baik lagi. Kayak Nabi Yusuf. Di dunia terhormat, punya kedudukan, Eh, di dunia eh, berkuasa di akhirat tambah tambah baik lagi di akhirat nanti. Yang penting beriman dan bertakwa. Jadi orang beriman dan bertakwa itu untungnya dua. Di dunia untung dapat kebaikan, di akhirat lebih baik lagi. Orang nggak bertakwa rugi dunia akhirat. Di dunia susah, di akhirat tambah susah lagi. Nah, ternyata kisah Nabi Yusuf ini masih panjang. Bagaimana nanti saudara-saudaranya pergi ke negeri Mesir ketika mereka mendapatkan musim paceklik. Nah, itu insya Allah kita lanjutkan pada waktu berikutnya. Mudah-mudahan kisah-kisah para nabi ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semuanya petunjuknya, hidayahnya dan semoga Allah menjadikan kita istiqamah sampai berjumpa dengannya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya uh, alhamdulillah sudah kita ikuti bersama kajian Islamiyah pada malam hari ini dan selanjutnya kami akan masuk pada sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah di studio sudah banyak pertanyaan yang masuk dan kami masih mengundang bagi Anda mitra pendengar semuanya yang ingin bertanya seputar materi kita kisah Nabi Yusuf malam ini. Saya kira cukup sudah banyak ya. Cukup ya. Jadi ya. nggak ya. usah dikirim lagi ya. sudah banyak di layar kami. Hmm. Dan kami jawab yang sesuai dengan materi ya. ya. Pertanyaan pertama ini. Bentar ya. Ya, Fadol silakan. Ya. Assalamualaikum. Apakah tindakan Nabi Yusuf mengajukan diri untuk menjadi pejabat negara dengan menyebut-nyebut kelebihannya dibolehkan menurut syariat Islam sekarang? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi amma ba'd. Ini tadi telah dijawab ya, telah dijawab uh, bahwasanya seseorang itu boleh meminta jabatan sekaligus mempromosikan dirinya dengan beberapa catatan. Catatan yang pertama dia lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia memang mampu menduduki jabatan itu dan kalau diambil oleh orang lain akan disalahgunakan. Kemudian ketika dia mempromosikan dirinya itu memang tidak berbohong, ya memang dia seperti itu. Kemudian dia lakukan semua itu demi kepentingan umat, kepentingan rakyat. Bukan kepentingan diri pribadi, kelompok, golongan Eh, bukan untuk kepentingan materi duniawi. Nah, kalau seperti itu boleh. Boleh ya, boleh. Tadi juga telah dijelaskan, kebanyakan sekarang nggak seperti itu. Kebanyakan sekarang itu ya nggak ikhlas, untuk kepentingan pribadi, dia nggak layak, dia berbohong, kemudian sebenarnya ada orang yang lebih layak dari dia, dan yang lain-lainnya. Ya, semoga bermanfaat insyaallah. Bentar ya. Yang kita jawab yang sesuai dengan materi ya. Iya. Fadol. Assalamualaikum Ustadz Abdullah yang dirahmati Allah. <clears throat> Ustadz, sesuai sejarah Nabi, ujian begitu berat. Bagaimana Ustadz mengenai anak saya sampai sekarang belum pulang? Apakah saya melapor ke polisi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda semuanya juga terlimpahkan kepada Anda semuanya dan kita semuanya. Ya memanglah Nabi itu berat ujiannya. Yang paling berat itu Nabi. Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Thumma salihun. Thumma al-amthal fal-amthal. Yubtalan nas ala qadri dinihim. فإن وجد في دينه صلابة زيد في البلاء <coughs> Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Masing-masing orang diuji tergantung kadar agamanya. Kalau agamanya tambah kuat, maka ditambah lagi ujiannya. Yaitu. Jadi orang semakin kuat imannya diuji, diuji terus. Inilah dunia, inilah dunia ujian. Nanti di akhiratnya itu ganjaran. Kemudian anak anda hilang. Anak anda tidak pulang. Tidak pulang ini kemana ya? Hilang atau minggat atau apa. Apakah melapor ke polisi? Ya tidak apa-apa. Dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan lapor ke polisi. Dengan harapan nanti mereka punya jaringan. Bisa mencari anak itu. Sehingga diharapkan ketemu. Jadi tidak apa-apa Anda lapor polisi untuk untuk membantu mencarikan, tidak apa-apa. Sambil berdoa kepada Allah terus, minta oleh Allah ditemukan ya. Seperti itu. Mudah-mudahan oleh Allah ditemukan lagi Anda dengan anak Anda di dunia insyaallah dan juga di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Barakallahu Fik. Ustadz, tolong doakan Ana agar Ana secepatnya ketemu dengan jodoh Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiq barakallah. Ya insyaallah saya doakan semuanya yang belum nikah mudah-mudahan oleh Allah dicepatkan nikahnya insyaallah. Yang laki-laki segera ketemu wanita. Yang wanita segera ketemu laki-laki insyaallah. Mudah-mudahan semua yang belum nikah cepat nikah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keluarga sakinah Mawadda warahmah. Insyaallah. Allahumma amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, benarkah bahwa akhirnya Zalaikha menjadi istrinya Nabi Yusuf alaihissalam? Syukran. Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan dari Allah terlimpahkan kepada anda dan semuanya. Memang benar ya. Itu nanti kita bahas pada episode berikutnya. Itu episodenya nanti. Jangan keburu-buru. Itu ada serinya ya, episode berikutnya nanti istri uh, istri Al-Aziz Zulaikha itu nanti menjadi istrinya Nabi Yusuf. Nanti juga ada faedahnya. Faedahnya itu orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah oleh Allah diganti dengan yang lebih baik. Istri Al-Aziz ketika itu istrinya orang ngajak serong Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nggak mau, ini nggak boleh, nggak halal. Meninggalkan sesuatu karena Allah. Kemudian oleh Allah diganti al istri al aziz itu menjadi istrinya dengan cara yang halal dengan cara yang halal dan dalam keadaan benar-benar tunduk kepada Nabi Yusuf. Ya, nanti kita bahas pada waktu berikutnya ya, Insya Allah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan subhanallah Zulaikha dalam keadaan masih perawan, ternyata perawan, masih gadis. Ternyata suaminya itu tidak bisa berhubungan dengan dia. Suaminya itu nggak normal. Subhanallah. Nanti kita bahas saja pada akhirnya ya. Insyaallah sabar dulu. Ya, Fadal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, apabila seorang wanita menyukai laki-laki, apakah wanitanya yang menyatakan dulu atau dipendam saja cintanya? Apakah dalam agama diperbolehkan wanita mengatakan suka dengan seorang laki-laki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya. Nah, ini suka ya, suka kepada laki-laki. Ini dalam hal apa dulu? Kalau dalam hal suka kepada ulama ya tidak apa-apa. ibu kafila, aku cinta kepadamu. Tidak apa-apa cinta kepada ulama karena ilmunya, cinta kepada ya, karena agama ya, karena karena Allah. Tapi kalau cinta dalam arti ingin dinikahi, ya, itu tidak apa-apa kalau memang ingin nikah. Tidak apa-apa. Saya senang sama kamu dan saya siap kalau kamu nikah sama saya. Tidak apa-apa. Tapi bukan pacaran loh ya. Kalau pacaran tidak boleh hukumnya haram. Kalau mau nikah tidak apa-apa. Seorang wanita senang dengan laki-laki. Lalu dia sampaikan, saya senang sama kamu dan saya siap kalau sekiranya kamu mau menikahi saya. Tidak apa-apa. Kemudian proses. Proses ya, ta'aruf secara syar'i, kemudian nikah. Tidak apa-apa. Kalau pacaran tidak boleh. Jadi seperti itu. Jadi begitu ya. Tapi kalau tidak ada rencana nikah, cuma seneng saja, ya jangan bilang-bilang, nanti bahaya nanti. Nanti hanya Anda bilang sini suka, sana suka, semuanya suka. Akhirnya kacau dunia ini. Akhirnya ngerusak orang lain. Ini rusak, ini yang rusak, ini yang rusak dan macam-macam. Jadi kalau cinta karena Allah boleh diungkapkan dengan catatan tidak dikhawatirkan terjerumus dalam fitnah atau juga kalau ingin dinikahi tidak apa-apa seorang perempuan membuka diri untuk supaya dinikahi laki-laki tidak apa-apa. Yang penting ukurannya tetap agama dan akhlak. Ya. Fadol silakan. Assalamualaikum. Ustadz, apakah para nabi juga dihisap di akhirat seperti Nabi Khidir yang telah membunuh anak kecil? Kekalkah di neraka muslim yang bid'ah? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para nabi ya, apakah dihisap? Ya tentu para nabi itu ya nggak dihisap ya. Karena kalau para nabi dihisap itu ya ya buat apa Allah ngutus mereka jadi nabi? Seperti pertanyaan di alam kubur, di alam kubur itu para nabi nggak ditanya, para nabi nggak ditanya. Jangankan nabi orang mati syahid saja tidak ditanya di alam kubur itu bebas, nah, bebas ya karena darahnya dia Bukti mati syahidnya dia adalah bukti keimanan. Jadi begitu. Jadi para nabi dulu para nabi tidak dihisap ya. Ya al jannata bi ghairi hisabin wala adab. Jangankan nabi, umatnya Nabi Muhammad saja ada 70 ribu masuk surga tanpa hisap tanpa tanpa hisap, tanpa adab. Itu umatnya Nabi Muhammad. Nah, tentu para nabi itu lebih afdol daripada 70 ribu orang itu. Mereka juga tanpa hisap, tanpa adab ya, tanpa hisap, tanpa adab. Kemudian mengenai kakalkah ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu lihat dulu seperti apa. Kalau bid'ah mukafiroh yang menyebabkan pelakunya kafir ya kekal di neraka. Seperti orang-orang ya, liberal, liberal, liberal, sekuler, pluralisme, kaum rasionalis, eh, eh, Islam, Islam eh, komunis, Islam yang menyimpang lah benar-benar menjadikan mereka kafir walaupun mereka ngaku Islam ya kekal di neraka selama-lamanya. Ya, Fadol, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah yang dimaksud dengan potong dipotong tangannya tergores ataukah benar-benar terpotong putus tangannya? Jazakallah. Ya, wa iya wa iya, wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lafadznya jelas sekali ya, lafadznya jelas sekali. Wa qatta'na aydiyahun. Qatta'na aydiyahun. Ya, di ayat nomor 31 tadi, qatta'na aydiyahun. Jadi mereka itu uh, memotong tangan mereka, melukai kalau di tafsir sini melukai ya. Di sebagian tafsir yang lainnya disebutkan eh, benar-benar terpotong, nggak terasa kena pisau. Ya yang jelas yang kita ambil di sini entah tergores, entah terluka, entah terpotong nggak jadi masalah. Yang jadi masalah di sini bahwasanya Nabi Yusuf itu tampan dan ketampanannya bisa membuat wanita terfitnah. Istri Al-Aziz ingin membuktikan bahwa dia adalah manusia biasa. Sebagaimana kalian semua para wanita nggak tahan lihat Yusuf, aku pun juga nggak tahan. Jadi permasalahannya bukan difokuskan kepada tangannya terpotong atau terkorek atau terluka, bukan fokus di sana. Fokusnya adalah hikmah daripada cerita itu. Karena kalau kita lihat tafsir banyak penafsiran, ada yang mengatakan terluka, tergores, ada yang mengatakan benar-benar terpotong, seperti itu. Ya, fadhal. Assalamualaikum. Ustadz yang dilindungi Allah, apakah di surga nanti jin muslim juga berkumpul bersama kita? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Anda juga mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Uh, mengenai jin muslim ya, jin muslim itu masuk surga sama dengan kita. Cuman apakah bersama-sama kita ya wallahu alam. Karena kalau di dunia alamnya lain, ada alam kita, ada alam jin, makhluk halus, makhluk kasar ya. Tapi kalau masuk surga ya masuk surga karena jin dan manusia itu mukallaf yang diberi beban agama, eh, kerjakan ini, tinggalkan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi jin masuk surga ya. Cuman apakah kumpul kita atau bagaimana? Ah, itu gaib ya. Yang jelas kalau di dunia alamnya berbeda. Yang penting itu amal soleh, insya Allah. Yang penting masuk surga, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua ahli surga. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Ustadz dan kru yang dicintai Allah, apalah yang diberi wajah tampan dan ideal juga harus menjaga diri agar tidak memfitnah orang, khususnya terhadap wanita. Bagaimana caranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda. Memang betul. Jadi laki-laki yang diberi wajah tampan ya dan ideal itu menjaga diri supaya tidak memfitnah orang. Karena itu orang laki dianjurkan pakai jenggot. Ya, pakai jenggot itu perlu. Karena kalau tidak nanti ada laki-laki itu nanti lebih lebih cantik dari perempuan. Nah, menfitnah. Makanya pakai jenggot ya, itu juga untuk menghindari fitnah. Supaya supaya kelihatan ini laki-laki. Ada satu cerita, satu cerita ya. Seorang laki-laki dia punya wajah yang cukup manis. Manis sekali wajahnya. Eh, dia waktu itu tidak memakai jenggot. Jenggotnya cukur bersih, kumisnya cukur bersih, klimis. Subhanallah, dia suka digoda oleh laki-laki. Ada laki-laki ya, pada di salon, pemilik salon, para banji itu. Ini pemuda ini kalau lewat digoda, goda terus. Akhirnya ini gimana digoda? Akhirnya dia melihara jenggot. Dia pelihara jenggotnya, subhanallah mereka nggak berani goda lagi. Karena sudah kelihatan laki-laki. Jadi begitu. Karena itu di dalam Islam, seorang laki-laki dilarang memandang wajah laki-laki al-amrod. Amrod ya, amrod pakai dal atau murdan, amrod atau murdan. Itu laki-laki yang wajahnya sangat tampan, yang dia tidak memakai jenggot, nggak memakai kumis eh, sehingga seperti perempuan. Itu nggak boleh dipandang. Laki-laki mandang laki-laki. Itu nggak boleh karena hukumnya dia seperti wanita. Bahkan hukumnya dia lebih bahaya dari wanita. Kenapa? Karena kalau ada laki perempuan masuk kamar, bukan mahramnya, orang curiga, wah ini zina. Tapi kalau laki sama laki masuk kamar, nggak ada orang curiga. Nah, itu hati-hati. Terutama di pondok-pondok pesantren ya. Laki-laki ketemu laki-laki, perempuan ketemu perempuan itu hati-hati. Karena itu diharamkan melihat wajah laki-laki yang tidak berjenggot, yang tidak berkumis, yang wajahnya itu kayak perempuan. Ya, membuat orang-orang terfitnah. Apalagi laki-laki yang memang ada kecenderungan untuk untuk eh, penyimpangan seksual. Itu dibahas dalam hukum-hukum fikih itu namanya itu al-amrad, al-amrad atau al-murdan. Haram hukumnya. Uh, ya, karena bisa menimbulkan terfitnah. Itu bahkan lebih bahaya dari perempuan. Ya, semoga bermanfaat insyaallah. Ini pertanyaannya kita pilih yang sesuai materi aja ya. Fadal ya. silakan. Assalamualaikum. Bagaimana kalau ada orang suka mentakwilkan mimpi, meramal dan menafsirkan Al-Qur'an secara bebas, tidak tahu bahasa Arab? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya haram ya, menakwilkan mimpi, meramal, menafsirkan Quran seenaknya sendiri padahal dia tidak bisa bahasa Arab. Itu hukumnya haram. Jadi syarat utama nomor satu orang untuk eh, menjadi guru agama itu harus bisa bahasa Arab. Harus wajib ya, guru agama jadi khotib di atas mimbar atau jadi mubaligh atau jadi da'iyah ya, da'i da'iyah berdakwah di jalan Allah itu harus bisa bahasa Arab. Tidak bisa hukumnya haram. Ya harus. Bagaimana dia akan menjelaskan kepada umat permasalahan agama? Dia nggak bisa bahasa Arab. Semua ilmu agama itu ada di kitab-kitab bahasa Arab, Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, tafsir bahasa Arab, syarah syarah hadis bahasa Arab, kitab fikih semuanya bahasa Arab. Loh, Kan sekarang ada terjemahan. Ah, terjemahan nggak bisa dijadikan pegangan. Terjemahan yang katanya menjaga keotentikan terjemahan masih banyak kejanggalan-kejanggalan di sana. Karena mereka akan mengejar mengejar eh, deadline, mengejar deadline, mereka bisnis. Nah, seperti itu. Jadi haram hukumnya ya. Bicara tanpa ilmu, apalagi menafsirkan Quran tidak bisa bahasa Arab itu hukumnya haram, haram sekali itu ya, berdosa. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, jangan bicara tanpa ilmu. Jangan bicara tanpa ilmu, ditanya nanti oleh Allah. Ya, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita ditanya oleh Allah. Ya. Fadol silakan. Ya. Oh, dari yang tadi ya. Iya. Iya, Fadol silakan. Ya. Terusan pertanyaan yang tadi, mungkin cerita saya tadi uh, maaf kami ulang, mungkin cerita saya tidak ada bedanya dengan kisah Nabi Yakub yang kehilangan Nabi Yusuf. Ustadz, saya seorang ibu, hatinya sangat lemah Bagaimana Ustaz solusinya menghadapi anak saya yang hilang? Ya, ini jadi ya, sambungan yang tadi ya, anaknya hilang ya. Jadi ceritanya kayak Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf ya. Uh, kita lihat ketika Nabi Yakub alaihi salam itu kehilangan Nabi Yusuf, apa yang terjadi? Yang terjadi beliau nangis, beliau nangis. Hatta yabdat 'ainahu minal huzn. Ya sampai matanya buta. Nangis sampai matanya buta minal huzn karena kesedihan. Subhanallah. Ini Nabi. Nabi Yakub alaihi salam nangis sampai matanya buta karena kesedihan. Artinya di sini pesan moral yang bisa kita tangkap bahwa inilah manusia, kita manusia. Bersedih itu wajar. Bahkan kalau boleh saya katakan seperti kalau kalau kita ya, kalau kita ini sudah stres namanya itu, itu namanya stres kalau kita ya. Tapi kita tidak boleh mengatakan Nabi stres ya. Kalau kita, kalau kita sendiri itu namanya stres. Ya, nangis sampai matanya buta, sampai itu. Seperti itu. Artinya orang bersedih, orang sumpek, itu wajar manusia. Jangan dikatakan kamu kan ahli ibadah, kenapa sumpek? Loh, memangnya ahli ibadah nggak boleh sumpek? Sumpek semuanya, inilah dunia. Dunia hada darus sumpek. Darus sumpek. Bahasa Arab campur bahasa Indonesia ya. Jadi kampung tempatnya orang sumpek. Darul ana wal wasab wan nasab. Tempatnya orang capek, tempatnya orang payah, tempatnya orang susah, dunia. Jadi kalau istilah kita itu namanya stres itu namanya nangis sampai matanya buta. Apakah beliau nggak rela dengan Allah? Beliau rela, beliau nabi, beliau ikhlas, beliau terima, beliau bersyukur, beliau iman kepada takdir, qada dan qadar. Tapi ya itulah manusia. Kita adalah manusia, manusia biasa. Wajar. Jadi istilahnya kalau ada orang yang mungkin kadang bersedih, mungkin lagi stres, ya itu wajar manusia itu begitu. Lu kamu kan ahli ibadah, kenapa kamu sampai stres? Ya, wajar, ibadah itu ibadah, stres dia ada saatnya. Ada saatnya orang itu sumpah, gelisah, bingung, itulah dunia, dunia. Apalagi ada sebuah faedah ini ya, faedah. Saya baca di bukunya Ibnu Rajab yang berjudul Al Lataiful Ma'arif ketika beliau berbicara tentang wadhaif uh, syahr Rabiul Awal, amalan-amalan atau uh, kejadian-kejadian pada bulan Rabiul Awal. Beliau cerita sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan di sana bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam hidupnya sering sakit kepala. Sering beliau itu ditimpa suda sakit kepala. Bahkan menjelang wafat pun ketika itu Ibunda Aisyah mengatakan wah ra'sa aduh sakitnya kepalaku. Lalu Rasulullah selesai mengatakan, "Wa ana wa ra'sa." Wahai Aisyah, justru aku, alangkah sakitnya kepalaku. Sakit kepala sudah. Karena itu Ibnu Rajab mengatakan, sakit kepala itu adalah penyakitnya ahlul iman wa ahlul jannah. Sakit kepala itu adalah penyakitnya orang beriman dan penyakitnya ahli syurga. Sakit kepala. Ya karena dia orang beriman, gini nggak boleh, itu nggak boleh, eh, kadang kena ujian, gini sehingga sering sakit kepala. Itu orang beriman, itu penyakitnya orang beriman, penyakitnya ahli surga. Lalu Ibnu Rajab membawakan hadis dengan sanad yang hasan atau sahih. Ketika itu ada seorang badui e, melihat Rasulullah sedang sakit kepala, lalu badui mengatakan, "Aku nggak pernah sakit kepala. nggak pernah sakit kepala aku." Kemudian Rasulullah mengatakan kalau ada yang ingin man yuridu an yandura ila ahlin nar falyandur ila hadza au kama Siapa yang ingin melihat ahli neraka, lihatlah orang ini. Artinya orang yang nggak pernah sakit kepala itu ahli neraka. Yang nggak pernah sakit kepala ahli neraka. Karena hidupnya nggak pernah mikir apa-apa. Ya, ini lakukan semuanya halal, haram, semuanya. Ya, tertawa sana tertawa sini, ini enakan saja. Subhanallah. Jadi begitu itulah hidup. Jadi ahli syurga orang beriman itu sering sakit kepala. Seperti itu. Jadi ibu diuji anaknya hilang kayak Nabi Yakub ya, tidak apa-apa. Alhamdulillah Anda tidak sampai buta. Alhamdulillah ya. Ya, mudah-mudahan oleh Allah ditemukan anak Anda, temukan anak Anda insya Allah di dunia. Seandainya pun di dunia tidak ketemu, insya Allah di akhirat ketemu. Insya Allah. Kan kita masih punya masa depan. Mudah-mudahan ketemu di surga nanti. Ketemu di surga insya Allah. Dan juga harapan kita semuanya ketemu di dunia tentu saja insya Allah. Ya, Fadhil silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang baik, mengapa Nabi Yusuf alaihissalam menakwilkan mimpi jelek temannya uh, yang disalib waktu di penjara? Apakah boleh kita menyampaikan mimpi yang takwilnya jelek? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mengenai menakwilkan mimpi yang jelek itu boleh ya, tapi tapi bahasanya yang halus. bahasanya yang halus ya. Cuman jangan lupa kita bukan nabi. Nabi Yusuf itu nabi, pasti tahu beliau, beliau tahu pasti diberitahu oleh Allah, dapat wahyu. Kalau anda bukan nabi, saya bukan nabi, jangan. Jangan ngawur, nafsirkan nanti. Jadi jangan berani-berani nafsirkan mimpi, nakwilkan mimpi. Kalau beliau adalah nabi, diberitahu oleh Allah, ini bakal gini, ini bakal gitu. Diceritakan oleh beliau, cuman bahasanya bahasa yang halus, bahasa yang halus. ya, Masya Allah. Ada satu kisah Eh, disebutkan dalam kitab uh, Ta'tirul Ta'tirul Anam fi Ta'biril Manam, kisah tentang mimpi-mimpi ya. Yang ditulis oleh An-Nablusi dan juga di pinggirnya itu ada uh, Ta'bir mimpi ditulis oleh Ibnu Sirin. Ada satu kisah tentang penakwil mimpi yang pandai dalam uh, mengemas takwil mimpi dan penakwil mimpi yang tidak pandai mengemas. Padahal takwilnya sama, cuman ini pandai mengemasnya, ini nggak pandai. Waktu itu seorang raja mimpi. Seorang raja mimpi, uh, mimpinya itu giginya rontok ya. Giginya rontok tinggal satu aja. Giginya rontok semuanya tinggal satu. Lalu dia tanya kepada ahli takwil hei artinya apa itu? Penakwil mimpi mengatakan, oh artinya itu wahai Pak Raja, semua keluarga anda akan mati. Tinggal anda saja. Wah Rajanya kaget, marah raja. Semoga Allah merobek mulutmu, kata rajanya. Ayo hukum dia. Rajanya marah takwil gitu. Kemudian raja nggak terima, kepingin cari penakwil lain. Lalu ketemu seorang penakwil yang pandai dia mengemas pembicaraan. Saya ngimpi gigi saya rontok semuanya, tinggal satu. Apa artinya? Oh, wahai Pak Raja, itu artinya adalah Anda mempunyai umur panjang. Anda punya umur panjang. Sehingga di antara keluarga Anda yang paling panjang umurnya cuma Anda. Subhanallah, rajanya tertawa. Masya Allah, ah, Anda ini pinter bicara. Takwil Anda dengan takwil yang tadi sama. cuma Anda pinter ngomongnya. Yang tadi langsung, wah keluarganya raja mau mati semuanya. Tinggal raja saja. Ini enggak. Ah, raja ini Masya Allah umurnya panjang. Semuanya nanti keluarga Anda sudah meninggal, Anda masih hidup. ada sama kan? Nah itu pengemas, mengemas ya dikemas. Intinya sama, cuman pandai mengemas saja. Seperti itu, Masya Allah. Bentar ya. Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah istri Al-Aziz dia bertaubat setelah memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dia bertaubat, bertaubat jadi wanita solihah ya. Bahkan di kemudian hari menjadi istrinya Nabi Yusuf. Ya, silahkan. Assalamualaikum, Ustaz yang dirahmati Allah. Apakah sekarang masih ada orang yang bisa mentakwilkan mimpi? Jazakumullah dari sukun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda semuanya. Eh, kalau sekarang ini uh, orang bisa menakwilkan mimpi, saya kira tidak ada. Tidak ada ya. Cuman yang sekarang ini membaca buku, ada bukunya, ada buku takwil mimpi ya. Karena si sekarang ini siapa yang bisa kita percaya dalam menakwilkan mimpi? Berbeda kalau dahulu kala ya, para salafus oleh orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang yang bersih ya. Seperti itu. Kalau sekarang ini lebih cenderung membaca aja. Saya sarankan kalau Anda bisa bahasa Arab ya, Anda memiliki kitab yang berjudul Taktirul Anam fi Takbiril Manam. Ditulis oleh An-Nablusi dan di pinggirnya ada Tafsirul Ahlam oleh Ibnu Sirin. Di pinggirnya ya, di Hawamishnya itu. Ya, itu bagus. Nah, silakan yang bisa bahasa Arab punya buku itu. Terjemahannya punya Ibnu Sirin ada, tapi yang namanya terjemahan itu kadang cocok, kadang tidak cocok. Terjemahannya itu kadang nggak tepat. Kalau bahasa Arabnya bagus, jadi kalau ada orang mimpi itu ditulis sesuai dengan abjad ya. Alif, ba, ta, saurut. Kitabnya tebal ya, tebal sekali dan gede kitabnya. Cetakan lama, gede sekali. Warna kuning, kitab kuning ya. Nah, itu nanti ada orang mimpi ada takwilnya. Satu mimpi ya, itu bisa mempunyai beberapa takwil, bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, mungkin begini, mungkin begitu. Dan kita nggak boleh memastikan yang mana. Seperti itu ya. Intinya kalau mimpi yang dianggap baik bersyukurlah kepada Allah, mudah-mudahan jadi kenyataan. Kalau mimpinya itu dianggap kurang baik, ya sudah nggak usah bingung. Cukup Anda berlindung kepada Allah, mudah-mudahan nggak jadi kenyataan, meludah sebelah kiri tiga kali, percikannya aja yang keluar, rubah posisi tidurnya. Kalau bisa bangun tidur, lalu sholat dua rakaat dan jangan cerita kepada orang-orang. Tidak ada apa-apa insya Allah. Insya Allah ya. Fadol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu barakallahu fiik Ustaz. Yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, terima kasih atas bimbingan Ustaz. Semoga Ustaz tetap sabar dalam berdakwah. Amin. Ustaz, mohon doa Ustaz agar Allah mengabulkan hajat-hajat saya. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallahu wa iyyak. Habbaka ladhi ahbabtani Semoga Allah mencintai anda sebagaimana anda mencintai saya karenanya. Semoga Allah menjadikan kita ikhlas, bermanfaat dan istiqomah. Dan semoga Allah menunaikan hajat-hajat kita semuanya. Allahumma qdi hawaijana, Allahumma balligh maqasidana. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, fadal silakan. Apakah penilaian diri lebih layak menjabat, menjabat daripada orang lain berarti ada sifat ujub atau sombong pada diri sendiri? Atau Nabi Yusuf alaihissalam juga merasa ujub? Jazakallah. Iya, kum. Subhanallah ya tentu tidak ya, tentu tidak. Seorang Nabi nggak mungkin ujub ya. Itu maksudnya bukan bangga diri, maksudnya adalah beliau ingin menyelamatkan, menyelamatkan rakyat. Nanti akan ada musim paceklik, sehingga yang uh, berada di uh, perbendaharaan bumi, istilah kita sekarang bulog ya, itu harus orang yang pandai mengelola. Ketika musim subur uh, dikeluarkan seperlunya saja, sebagian disimpan. Uh, ketika musim paceklik, simpanannya itu dikeluarkan. Begitu. Jadi beliau bukan bangga diri ya, cuman beliau mena mempromosikan diri, meminta jabatan demi untuk menyelamatkan umat, menyelamatkan rakyat karena beliau mampu dan beliau menganggap orang lain kalau megang itu nggak mampu nanti. Seperti itu ya, insyaallah. Ya, bentar ya. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah mimpi jelek jadi kenyataan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi jelek itu insya Allah tidak akan jadi kenyataan. Kalau Anda mengamalkan beberapa amalan ya, kalau mimpi jelek, amalan yang pertama-tama ya, Anda bangun lalu meludah ke sebelah kiri tiga kali. Tapi ludahnya enggak dikeluarkan, cuma percikan-percikannya saja. Kemudian Anda mengucapkan auzubillahi rajim", Berlindung kepada Allah dari syaitan ya. Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan. Kemudian kalau Anda mau tidur lagi, robah posisi tidurnya. Tadi menghadap barat, sekarang menghadap timur. Tadi utara, sekarang selatan. Bukan bantalnya dibalik ya, tapi posisi tidurnya dirubah. Kemudian kalau Anda mau bangun, lalu sholat dua rakaat lebih afdol ya. Kemudian jangan diceritakan kepada siapapun. Tidak ada apa-apa itu, tidak ada apa-apa insya Allah. Ya, saya kira itu dulu aja yang bisa dijawab. Mohon maaf kalau banyak yang belum terjawab karena di luar materi. Ya, saya kira itu dulu. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang kau jadikan mudah. Dan semua yang sulit, kalau engkau berkehendak, engkau menjadikannya mudah. Allahumma balik maqasidana. Allahumma qdi hawaijana. Ya Allah, capaikanlah semua keinginan kami dan tunaikanlah semua hajat-hajat kami. Allahumma ij'alna minal muhsinin minal ladina amanu wa kanu yattaqun. Ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berbuat baik ya Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah, menutup umur yang baik dan kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika an la ilaha wa atubu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته